Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur kali ini memasuki episode ke-31 dengan judul Mendung di Pagi Hari. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-16 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Kayan Manggala, Lanti sebagai Rinjani, Anasambayon sebagai Lastri, Jaja sebagai Kijawung, Elias sebagai Raden Setakling, Hana Pertiwi sebagai Sariti, Tito sebagai Ragut, Tini sebagai Ratini, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. yang lalu diceritakan, Kayan Manggala yang bermaksud menjalani ujian pertamanya sebagai seorang kesatria, yaitu dengan menangkap dan memberikan hukuman pada pemuda jahat Putra Kijawung, mendapat hambatan dari ayahnya yang ternyata memiliki kepandaian yang cukup hebat yang membuatnya cukup kerepotan. itu? Oh, Bibi Lastri menyusul kemari. Celaka. Aku semakin kehilangan kesempatan untuk melarikan diri. Jika kau memang tidak sanggup, biar aku yang membelah tubuh laki-laki tua itu. Tugasmu adalah meringkus pemuda jahat itu. Tidak, Bibi Rinjani. Aku sanggup menyelesaikannya sendiri. Gila, jika aku menyerahkan laki-laki tua ini ke tangan Bibi Rinjani, mungkin akan menjadi kenyataan apa yang dikatakan bibirin Jani. Tidak, biar aku saja yang melumpuhkan laki-laki tua ini. Aku akan mengeluarkan Aji Banyu Cakrabuanaku. Gila, ilmu apakah yang kini digelarkan anak yang masih berbau tubuh bawang? Yeah! itu itu kalian. Tapi, bukankah tujuan kita hanya menangkap pemuda itu, Bibi Lastri? Uh, uh, Siapakah engkau ini? Hai hey, iblis-iblis betina. Aku tidak pernah membuat kesalahan dengan kalian. Kenapa kini kalian datang mengamuk membabi buta di rumahku? Apakah kau mendengar perintahku, Kayan? Iya, saya akan menangkap pemuda itu segera, Bibi Lastri. Jika kau tidak membunuh laki-laki itu, berarti kau telah menanam benih permusuhan yang berkepanjangan. Ingat, kau saat ini bukanlah kanak-kanak yang cengeng. Kau harus membentuk sikapmu yang baru, sikap seorang satria. Dengan sikapmu yang baru, kau akan dapat mempelajari ilmuku yang tertinggi. Lakukanlah, Kayan. Habisi nyawa laki-laki tua yang jahat yang akan membela anaknya itu. terpaku di tempatnya. Dipandanginya wajah laki-laki tua di hadapannya. Bocah yang baru berusia 13 tahun itu tengah diamuk oleh kebimbangan dan keraguan-raguan. Ia tidak tahu lagi apa yang sebaiknya dilakukan. Sementara dari atas atap rumah sodagar padi itu, Bibi Lastri bersama dengan Rinjani memperhatikan keadaan di halaman. Beberapa saat kemudian, Tiba-tiba ketegangan di sekitar tempat tersebut dipecahkan oleh suara ragut putra dari Kijawung. Siapakah kau ini, bocah? Katakanlah apa sebenarnya kesalahanku. Jika memang aku memiliki kesalahan yang pantas dihukum, lakukanlah. Tetapi kau tidak perlu membawa-bawa ayahku dalam hal ini. Kau, kau memang bersalah. Kau pemuda jahat. Kau laki-laki jahat yang suka menghina dan menyiksa kaum wanita. Heh, tapi... Jangan layani lagi ocehannya, Kayan. Waktumu sudah habis. Habisi nyawa ayah dan anak muda itu. Ketika ketegangan menjadi kian memuncak di rumah Kijawung, tiba-tiba terdengar suara halus menyapa saudagar padi itu yang kemudian disusul oleh munculnya dua sosok tubuh ke tengah halaman yang telah diterangi oleh beberapa obor. Ada apa? Apa yang terjadi di sini? Guru, guru, tolonglah aku. Tiba-tiba saja di tempatku muncul iblis-iblis kejam yang haus darah. Itu, itu mereka guru. Bocah itu dan juga gurunya di atas sana. Kanda Seta, kau lihatlah keadaan luka paman jauh. Aku akan menghadapi pengacau-pengacau itu. Berhati-hatilah, Dinda Sarita. Siapa sebenarnya engkau ini? Apa maksud kalian datang mengacau di sini? Rinjani, aku tidak mau membuang waktuku untuk hal-hal seperti ini. Cepat kau lempar kembali wanita usil itu ke bawah sana. Baik, Mayu. Yu. kau wanita ini? Luar biasa sekali kepandaiannya. Serangan-serangannya sangat ganas. Hop! Aku tidak bisa membuang waktu lagi. Lawan Rinjani terlalu tangguh. Aku harus menyelesaikannya. Aduh, Rinjani! Biar aku yang akan menghancurkan kepala wanita usilan ini. ini? Oh. aku harus mengeluarkan aji tingkat dewa. Wanita yang dipanggil dengan nama Sariti terkejut bukan alam kepala merasakan terjangan dari lawan barunya. Pukulan-pukulan yang membawa maut mengepungnya dari segala arah untuk itu ia segera menggelarkan aji tongkat dewa yang merupakan ilmu tertinggi yang dimilikinya. Akan tetapi setelah menggelarkan aji tongkat dewa pun, Sarifi masih tetap kerepotan menghadapi serangan lawannya. Sementara itu laki-laki gagah yang berusia kurang lebih 40 tahun itu telah selesai memeriksa keadaan kicauan, ia tertegun melihat perkembangan pertarungan di atas atap. Tanpa membuang-buang waktu lagi, ia kemudian melesat naik ke atas atap. Mundurlah Dinasariti! Biarkan aku yang mencoba kehebatan wanita itu. Devi melompat mundur mendekati suaminya. Tetapi Lastri yang mulai menjadi haus darah mengejarnya dengan serangan mautnya. Akibat pertemuan dua kekuatan sakti itu, Lastri terguling di atas atap. Sementara itu laki-laki gagah lawannya terpental jauh hingga jatuh ke bawah. Tetapi laki-laki itu kembali melenting naik begitu kakinya menjejak tanah. Kau benar-benar hebat. Siapakah sebenarnya engkau ini? Dan apa urusanmu dengan paman jauh muridku? Murid dari perguruan Guhalarang. Halarang. Aku tidak ada waktu untuk banyak berbicara. Laki-laki gagah yang ternyata adalah Raden Setakling, pemimpin dari padepokan Gua Larang, terkejut melihat keadaan lawannya. Tubuh wanita semampai di hadapannya perlahan-lahan berubah menjadi sangat menyeramkan. Seluruh bagian tubuhnya mengeluarkan sisik-sisik yang tebal Sariti istrinya nampak berwajah tegang. Kakak, siapakah lawan kita sesungguhnya? Wanita silumankah? Entahlah. Agaknya telah hadir kembali angkara murka yang baru. datang, Tuan Pendekar. Ah, dan kau juga Nyonya Muda. Sehingga aku tidak perlu lagi mencari-cari kalian. Apa hmm. maksudmu? Kematian. Kematian laki-laki sombong seperti dirimu. Apa sebenarnya maksudmu, ha? Engkau nampak begitu mengada-ada. Aku tidak pernah bermusuhan denganmu. Juga dari mulutku jauh Aku mendapat penjelasan bahwa ia juga mengerti dengan sikapmu padanya malam ini. Di tanah Pasundan ini tidak aku izinkan ada seorang pun kaum laki-laki yang menepuk dadanya. Berdiri tengah di hadapan kaum wanita. Karena itu, laki-laki sombong sepertimu harus aku lumpuhkan agar dapat bersikap lebih baik kepada kaum kami, kaum wanita. Benar-benar gila. Hmm pun akan kulumpuhkan Nyonya Muda karena merupakan calon-calon pembangkang terhadap rencana kami. Bersiaplah untuk menerima hukuman. Huh? Lastri melangkah maju, siap untuk melancarkan serangan mautnya. Akan tetapi belum lagi ia bertindak, tiba-tiba terdengar seruan dari Rinjani. Ah, Celaka Mbak Yu. Kayan tidak ada di sekitar tempat ini. Orang ajar. Saya sudah mencarinya di sekitar tempat ini, tapi tidak berhasil menemukannya. Orang ajar. Itu tidak boleh terjadi. Cari bocah itu segera. Hmm, kau beruntung, Tuhan. Hukuman untukmu akan kutunda dulu. Mari kita cari anak itu. Huh! sebenarnya yang telah terjadi di tempat ini, Paman Jauh? Dapatkah Paman menceritakannya? Uh, uh, aku, aku benar-benar tidak mengerti, Guru. Uh, kau, kau ceritakanlah Ragut. Uh, ini adalah Ragut putra saya, Guru. Hmm, ceritakanlah Ragut. Apa sebenarnya yang telah terjadi? Uh, wanita itu, uh, wanita itu adalah istri saya, Tuan. Saya tengah memberikan hukuman pada dirinya tetapi tiba-tiba saja datang seorang bocah eh, yang ternyata adalah murid dari wanita-wanita iblis itu. Dia bermaksud membela wanita itu, membela istri saya, dan mm, mengatakan bahwa sesungguhnya saya adalah laki-laki jahat yang kejam, yang kerap menyiksa wanita-wanita. Uh, tapi, apakah benar tuduhan itu? Mm, eh, eh saya... Oh, saya berani mempertaruhkan nyawa saya. Saya bersedia menerima hukuman seberat apapun dari Gua Larang jika memang anak saya berbohong, Guru. Tuduhan itu tidak benar. Bahkan istri dan anak saya itu telah melakukan kesalahan yang tidak dapat dimaafkan. Kesalahan apakah itu, Paman? Oh, putra saya telah menemukan istrinya bersama dengan laki-laki lain di dalam kamar kosong di belakang rumah kami. Perempuan pecat dia memang pantas untuk mendapat hukuman. Tuan, tuan, kami menemukan Ki Karta dan Madi di semak-semak. Mer mereka mereka tidak dapat bergerak. Ih, itu, itu, itu dia di tengah. Dia, dia tengah dibawa kemari. Agaknya mereka berdua juga menjadi korban dari wanita-wanita iblis itu, Guru. Ah, ah, ah. letakkan di situ. Biar aku melihatnya. Ah, terima kasih. Kalian semua sebaiknya menyingkir. Iya, ayo, ayo, ayo. Menyingkirlah, Paman Jawung. Biar aku yang akan melepaskan totokannya. Dua orang paman itu tidak apa-apa. Maaf, Tuhan. Ada apakah? Eh, apa yang telah terjadi, Tuan? Oh, engkau sendiri. Hmm. Apa yang telah terjadi dengan dirimu, Madi? Hmm? Karta? Hmm, hmm, ah, eh, ketika saya sedang berbincang-bincang dengan Ki Karta di muka pintu, tiba-tiba saya merasakan tubuh saya kaku dan kejang dan dan uh, saya tidak dapat mengeluarkan suara sedikit pun saat seseorang menyeret saya ke semak-semak. Uh, apakah orang yang melumpuhkanmu itu seorang wanita? Uh, um, uh, ya, ya, ya. Dia benar wanita. Uh, walaupun dalam kegelapan, saya masih dapat melihatnya dengan cukup jelas. Dia seorang wanita, tuan. Sebaiknya kita masuk saja ke dalam Paman Jawung. Malam sudah semakin larut. Saya akan berbicara dengan wanita itu. Dengan istri dari putra paman, di dalam saja. Oh, untuk apakah guru berbicara dengan wanita itu? Wanita becat dan tidak tahu diuntung itu. Mungkin dari wanita itu, aku akan mendapat keterangan serba sedikit tentang asal-usul wanita-wanita iblis tadi. Marilah, kita masuk saja ke dalam, Paman. Oh. Kijawung kemudian mempersilahkan Raden Setakling bersama Sariti masuk ke dalam rumahnya. Beberapa saat saja, halaman rumah saudagar padi dari desa Muncang itu menjadi sepi. Nah, saudara pendengar, Bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-31 dengan judul Mendung di Pagi Hari. Sampai jumpa.